Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah membimbing saya ke jalan yang benar, jalan yang kebaikan. Terus aja Allah, Allah, Allah. Kalau kata Agim, Allah terus, Allah lagi, Allah aja terus. Gak berhenti berhenti Allah, Robbi, Ilahi. Perhatikan lagi ayat 24. Robbi Inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Pas Musa kelaparan di Madian, Madian itu sekarang Yordania. Pas sampai di Yordania, Nabi Musa membantu seorang dua orang perempuan memberi minuman ternak, lalu perempuan itu pergi, Nabi Musa nggak diberikan upah, mintanya bukan kepada perempuan itu, "Eh, Neng, Neng, Neng, tar dulu. Boleh pinjam duit?" Nggak ada kayak gitu. Neng ini gimana nih? Saya udah capek-capek nolongin, masa nggak ada terima kasihnya? Oh ya terima kasih, masa cuma ucapan doang kan gitu ya? Nggak, Nabi Musa mah nggak mau menghinakan diri sendiri. Ada masalah? Minta sama yang punya solusi. Robi, saya fakir, saya nggak punya apa-apa dan saya butuh makan, saya udah lapar. Tiba-tiba datanglah pertolongan itu. Setelah Robi, Robi, Robi, Robi, datanglah pertolongan itu. Apa datang pertolongannya? Perempuan yang datang kepada Nabi Musa. Tiba-tiba dia ngejapri. Japrinya Mang, eh Mang. Apa? <laughs> Kayak Mang bakso. Mas, kalau di Sunda mah Mang kan ya? Kang, oh ya Kang. Kang. Iya gitu. Mau ngomong apa gitu. <laughs> Malu-malu kan malu-malu. Saya bukan gak ngerti bahasa Sunda, lagi mempraktekkan malu-malunya. Kang, e, ini teh ayah saya mau ngundang kakang ke rumah. Ada apa neng? Ada selamatan. Kan bahasa Sundanya kan gitu ya. Saya mah pengen menerjemahkan ayat itu dengan bahasa kita. Mau ngadain selamatan. Alhamdulillah tadi ternak-ternak kami udah udah semuanya diberi makan. Dulu hebatnya orang dikasih makan ternak aja selamatan. Sekarang mau udah gimana aja selamatan apa disalah-salahinnya. Orang dulu sedikit-sedikit selamatan, sedikit-sedikit selamatan ngundang orang gitu. Ini hewan-hewannya udah dikasih makan. Alhamdulillah ayah saya pengen ngadain selamatan pengen ngundang Akang. Oh boleh Neng, ayo jalan pulang ke rumah. <laughs> udah sampai di rumah, Nabi Musa nggak ada niat apa-apa, nggak ada maksud apa-apa cerita aja karena nih orang ayahnya ayahnya si cewek ini orang baik. Ditanya, "Kamu siapa namanya, Sep?" Nama saya Asep. <laughs> Nama saya Musa. Oh, perasaan enggak ada ya orang Sunda namanya Musa kata ayahnya mah. Oh berarti ini salah negeri ini mah negeri Madian ganti deh pakai bahasa Arab Ismake <laughs> gitu. Jadi bukan bahasa Sunda. Nama kamu siapa? Musa. Kenapa kamu di sini? Cerita cerita tentang perjalanan dia. Ayahnya nih orang yang bijaksana dan tahu gimana menenangkan orang. Udah udah enggak usah khawatir kalau di sini mah aman bahasa dia mah. Kenapa? Karena di sini bukan kekuasaannya Firaun. Insya Allah kamu di sini aman. Udah kamu bisa istirahat di sini. Alhamdulillah. Udah disuruh istirahat, ayahnya masuk ke dalam. Pas masuk ke dalam, si apa si neng tadi manggil ayahnya, bah abah gitu manggil, <laughs> abah banget tadi. <laughs> abah, ini neng ada yang mau disampaikan. Oh apa neng? Abah kan butuh pekerja kan nggak susah tuh kalau neng sama adik berdua ngasih minuman ternak yang banyak pekerjain tuh laki-laki itu kayaknya orangnya baik si Akang itu teh. Oh, ayahnya langsung ngerti. Kalau si cewek udah ngenyimpulin tentang seorang cowok, itu berarti ada hatinya, ada perasaan, ada harapan. nggak ngomong nikahkan saya dengan dia, itu kan vulgar. Orang dulu mah elegan, nggak ngomong kayak gitu. Apalagi sampai ngomong godain kita dong atau apalah bahasanya sindiran. Abah, itu laki-laki si Akang itu baik orangnya dan kuat. Pekerjakan dia di rumah kita. Ini kayak sandiwara radio eh. Terus ayahnya bilang, "Oh ya udah." Ayahnya bukan mempekerjakan. Langsung ngerti kan? "Wahai Musa, saya ingin menikahkan kamu dengan salah satu di antara putri saya." Salah satu itu artinya apa? Sok pilih. Itu arti salah sah, salah satu. Kan luar biasa tuh. Terus Nabi Musa nggak bilang, boleh nggak dua-duanya pak? <laughs> nggak Nabi Musa mah nggak kayak gitu, nggak kayak kita. Kita mah kalau dikasih satu minta dua. Nabi Musa mah udah disuruh pilih satu ya satu. Cuma saya lagi nyari-nyari ini riwayatnya Nabi Musa cara milihnya gimana di antara dua orang biar jadi kalau kita lagi galau milih salah satu di antara dua orang adiknya apa kakaknya milih kakaknya gini ya, milih adiknya gitu misalnya ya. Yang dipilih kakak apa adik? Coba cari nih, ini PR buat kita semuanya ya. Yang dipilih oleh Musa itu kakaknya apa adiknya? Soalnya kalau yang dipilih adiknya ini jadi dalil bahwa kalau ada orang bilang Pak Malik, adiknya nikah duluan kakaknya belum. Kan bicara jadi dalil kan gitu ya. Ah, jangan nikah dulu soalnya kakaknya jangan nge, apa ngelangkahi kakak. Tapi kalau yang dipilih kakak, ini mah bukan dalil bahwa harus kakak duluan. Mungkin kakaknya emang ngeklik sama Musa. Sok pilih mana di antara dua. Nabi Musa mah langsung milih kan. Yang tadi aja lah pak. Yang nganterin saya ke rumah <laughs> gitu. Oh berarti kamu tadi di perjalanan memperhatikan. Ini mah hiperbola saya. Udah kayak gitu dipilih nikah. Jadi kan. Setelah mengadu kepada Allah, Allah menyediakan yang paling baik untuk hambanya yang Allah cintai. Jadi kalau kita jadikan Allah sebagai macomblang. belang itu sebaik-baik macomblang belang loh. Minta sama Allah butuh jodoh, minta sama Allah ya Allah. Tingginya sekian. Kalau minta sama Allah jangan tanggung-tanggung karena Allah punya stoknya banyak. Kalau minta sama ustaz mungkin tanggung gitu ya. Ah, saya nggak mau minta sama ustaz yang keren-keren banget ntar ustaznya pura-pura ah dia nggak mau padahal ustaznya ada apa gitu kan bahaya kan. Kalau sama Allah mah gampang minta sama Allah ya Allah tinggi sekian, kulitnya sawo mateng misalnya atau kuning langsat, sawo mateng mah cowok, kuning langsat, rambutnya kayak gini kayak gini gini spesifik. Matanya itu apa? Belok. Matanya belok, matanya cekung, eh cekung cekong. Matanya apa gitu kayak bahasa hadis Nabi mah ketika ada seorang laki-laki melamar perempuan Ansor, Nabi tanya, "Kamu serius mau nikah sama cewek Ansor?" Serius Rasulullah kenapa? Udah lihat? Udah. Soalnya di mata orang Ansar ada sesuatu kata Rasul. Maksudnya orang Ansar itu mirip orang Asia agak-agak sipit. Sedangkan orang Muhajirin matanya le lebar. Sedangkan selera orang-orang Mekah itu yang matanya besar. Jadi perhatikan, lihat wajahnya. Kan boleh melihat calon orang yang mau kita nikahin. Wajah sama telapak tangan. Udah itu aja, jangan yang lain. Lihat di foto. Ini kayaknya ada editan gak ya? Lihat. Gitu deh. Jadi minta sama Allah. Kalau ada masalah minta sama Allah dan Allah akan memberikan sebaik-baik orang untuk menjadi pendamping hidup kita. Minta sama Allah. Selama ini kita mungkin kurang banyak menggunakan jalur langit. Terlalu banyak ngagunain jalur bu bumi. Pasang foto di mana-mana, di obral. Kalau perlu ada kalimat diskon gitu. Diskon apa? Diskon mahar misalnya. Ah, di, diopral banget jalur bumi, pakai jalur langit. Kalau jalur langit, nih ceritanya kayak Nabi Musa, Robbi, Robbi. Nah, ini bulan Ramadan nih, bulan yang Allah katakan wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Bulan Ramadan Allah ujib. Aku akan menjawab. Ujib itu dari kata jawab. Ujib, aku akan merespon, aku akan mengabulkan. Ujibu da'watad da'i Iza da'an. Aku akan mengabulkan doa siapapun yang berdoa kepadaku. Ayat itu Allah letakkan setelah ayat Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siam. Artinya bulan puasa adalah kesempatan emas buat para jomblo untuk mengubah status. Itu kata kuncinya. Mudah-mudahan bermanfaat. <laughs> Pesan moral dari ceramah saya malam ini yang gak jelas adalah bulan Ramadan adalah bulan kesempatan paling berharga buat para jomblo untuk mengubah status dan gak ada yang mustahil. Ada yang ngejapri saya Ustadz, kan Ustadz pernah cerita tuh ada teman Ustadz yang nikah di usia SMA saya mah lagi SMA sekarang nih. Saya pengen nikah Ustaz. Saya pusing juga pas dapat japri itu. Ah, salah ceramah saya nih. <laughs> Gara-gara ceramah saya ada anak SMA pengen nikah. Tapi orang tua saya nggak setuju Ustaz nih gimana? Nggak ada yang mustahil. Orang tua itu akan malah nyuruh kita menikah kalau Allah sudah membolak-balikan hatinya. Jangan ngelobi orang tua aja lobi Allah juga. Jangan cuma ngelobi calon mertua, lobi Allah juga. Jangan cuma ngelobi si cowok dan ceweknya, lobi Allah juga. Jangan cuma ngelobi makhluk, tapi lobi juga pemilik hati makhluk. Dan Ramadan saatnya kita gunakan jalur langit. Syawal saatnya kita terima hasilnya insya Allah. Nanti mudah-mudahan taklim bulan Syawal statusnya udah berubah. Jangan ragu-ragu bilang amin, ini udah dekat Ramadan nih. Amin. Mudah-mudahan bulan Syawal termasuk yang masih pakai baju-baju SMA semuanya datangnya ke TSM datang bareng siapa? Bareng teman Ustaz. Nanti Syawal datang bareng siapa Ustaz? Eh bareng siapa? Bareng Khadijah Ustaz. Ah. Insyaallah. Ya. Mudah-mudahan ini eh, menyemangati kita untuk mengisi bulan Ramadan dengan motivasi masing-masing orang punya motivasi dan masalah lah. Yang udah nikah pengen pernikahannya langgeng, Ramadan kesempatannya. Yang belum punya kerjaan, pengen bulan Ramadan itu Allah kasih rezeki, Ramadan itu waktu berdoa. Pokoknya jangan lewatkan kesempatan Ramadan. Hajat apapun yang kita miliki, termasuk yang tadi tema inti kita, hajat apapun, Ramadan itu adalah momen yang paling berharga untuk mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala.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 Ya arhamar rahimin Ya Allah ya arhamar rahimin Ampunkanlah dosa kami ya Allah Maafkanlah kesalahan-kesalahan kami ya Allah Kami terlalu bodoh ya Allah Kami tahu ayat-ayatmu Kami membacanya kami mendengarnya dibacakan. Ya kami mempelajarinya. Tetapi kami masih belum bisa mengamalkannya ya Allah. Maafkanlah kekurangan kami ya Allah. Ya kami sering menyampaikan kebaikan-kebaikan kepada orang lain. Tetapi kami sendiri lupa terhadap ya kewajiban kami untuk mengamalkannya ya Allah. kalau dosa-dosa dan kesalahan kami yang belum bisa memberikan hakmu dengan sempurna ya Allah belum mampu bersyukur kepadamu ya Allah masih sering mengeluhkan ya padahal lebih banyak nikmat daripada ujian dalam hidup kami ya Allah ya Arhamar Rahim kami adalah hamba-hamba yang sering menzalimi diri kami sendiri ya Allah ya kami akui itu ya Allah kami sering merugikan diri kami sendiri lalu ketika itu kami terima kami sering ya menyalahkan Engkau ya Allah. Kami sering mencelakai diri kami sendiri tapi kami menyalahkan dan mengeluh kepadamu ya Allah. Ya kami sering menzolimi diri kami sendiri. Berbuat dosa, bermaksiat, meninggalkan kewajiban, melalaikan waktu-waktu ya yang istimewa yang telah Engkau berikan. Mengabaikan amal. menzalimi diri kami sendiri ya Allah. Ya Maafkanlah kesalahan kami ya Allah. Sebagai anak kami sering durhaka ya kepada orang tua kami ya Allah. Bahkan sampai hari ini kami yang sudah rajin ngaji di dalam masjid masih ya saja kadang kami membuat orang tua kami menangis dan kecewa ya Allah. Kami yang kadang sudah sering membaca Al-Qur'an Ya. dan membaca ayat-ayat perintah untuk berbakti pada orang tua. Kenyataannya kami masih sering membuat orang tua kami kecewa. Sebagai suami, kami belum mampu menjadi imam yang teladan bagi istri dan anak kami, ya Allah. Kami belum sabar kepada istri kami, ya Allah. Ya. Kami belum bijaksana, ya Allah. Ya Allah, ampunkanlah dosa hamba-hambamu, ya Allah. Tidak sanggup kami menyebut satu persatu dosa-dosa yang terlalu banyak itu ya Allah. Dosa yang menjadi rahasia antara kami dan Engkau saja ya Allah. Dosa yang kami malu mengingatnya ya Allah. Dosa-dosa malam masa lalu. Dosa-dosa yang kami sembunyikan. Dosa-dosa yang kami lakukan secara diam-diam ya Allah. Ampunkanlah ya Allah. Terlalu banyak dosa kami. Seandainya engkau menampakkan dosa-dosa itu, maka dosa kami akan memenuhi langit dan bumi, ya Allah. Ampunkanlah dosa kami, ya Allah. Meskipun kami masih saja mengulanginya dan mengulanginya, ya Allah. Tetapi kami tidak mau menjadi orang-orang yang berputus asa dalam meminta ampun kepadamu dan engkau maha baik dan maha mengampuni, ya Allah. Ya Roh Rahimin. Ampunkanlah dosa ayah kami, ya Allah. Ampunkanlah dosa ibu kami ya Allah ya Maafkanlah kesalahan-kesalahan mereka ya Allah Ampunkanlah dosa guru-guru kami ya Allah Ampunkanlah dosa teman-teman ya kami, saudara kami Suami kami, istri kami, anak-anak kami Ampunkanlah dosa kaum muslimin ya Allah Ya Arhamar Rahimi Segala puji bagimu ya Allah Yang telah memberi kami hidayah Dan sempurnakanlah hidayah itu dalam hati kami ya Allah Segala puji bagimu ya Allah yang telah menganugerahkan kepada kami iman dan sempurnakanlah iman itu di dalam hati kami ya Allah. Segala puji bagimu ya Allah yang telah mengilhamkan kepada kami untuk bertaubat dan menyadarkan kami akan dosa-dosa kami. Ya Bimbing kami dalam masa-masa hijrah ini ya Allah. Pertemukan kami kepada orang-orang yang soleh. Yeah. Segala puji bagimu ya Allah yang telah memberi kami usia sampai akhir bulan Syaban ini ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, pertemukanlah kami dengan bulan suci Ramadan dalam keadaan iman. Janganlah engkau jadikan kami termasuk orang-orang yang lalai di bulan Ramadan nanti ya Allah. Janganlah engkau biarkan kami termasuk orang yang sibuk dengan dunia di bulan Ramadan ya Allah. Janganlah engkau jadikan hati kami kotor di bulan Ramadan ya Allah. Ya Rahman ya Janganlah engkau biarkan hati kami Terusik oleh kehidupan dunia Dan hiruk pikuknya di bulan Ramadan ya Allah Janganlah engkau cabut hidayah dan iman dari hati kami Di bulan Ramadan ya Allah Alangkah ruginya orang yang melalui Ramadan Tetapi tidak diampuni dosa-dosanya Alangkah ruginya orang yang melalui bulan Ramadan tetapi tidak dibukakan pintu surga baginya. Ya Allah, jadikanlah kami termasuk orang yang beruntung dengan datangnya bulan Ramadan kami termasuk orang yang mendapatkan nikmat di bulan Ramadan. Nikmat yang berasal darimu ya Allah. Nikmat ampunan dosa. Nikmat dilipat gandakan pahala. Dan nikmat dijaminkan surga ya Allah. Segala puji bagimu ya Allah yang telah memberikan nikmat Lailatul Qadar hanya untuk umat Nabi Muhammad ya Allah. Segala puji bagimu yang telah menghadiahkan untuk kami Lailatul Qadar. Seandainya kami hidup di umat Nabi yang lain, maka kami harus beribadah seribu bulan untuk mendapatkan kebaikan itu ya Allah. Maka beri kami kekuatan hidayah agar kami bisa mendapatkan Lailatul Qadar di bulan Ramadan kali ini ya Allah. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا lanakunanna minal khasirin. Yuk kita baca sama-sama doa ini. Rabbana zalamna anfusana zalamna anfusana zalamna anfusana bacalah doa ini dengan pengakuan dengan penyesalan. Rabbana zalamna anfusana zalamna anfusana zalamna anfusana akuilah dosa-dosa kita Akuilah kekurangan dan kesalahan kita. Jangan sombong di hadapan Allah. Jangan gengsi mengakui kesalahan dan kekurangan kita di hadapan Allah seperti Nabi Musa mengakuinya. Rabbana zalamna anfusana zalamna anfusana zalamna anfusana وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين أستغفر الله أستغفر الله وأفك الله يا الله من الخطايا كسلان كسلان يا الله ربي زيدني علما نافعا ووافق لي عملا رزقا حلالا وتوب علي توبة نصوحا وتوب علي taubatan nasuha serentak semuanya astaghfirullah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار Kita sama-sama tutup dengan doa kafaratul majlis.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 Jadi sambil selawat silakan siapa aja, nggak harus semuanya kita saling salam-salaman dan bermaaf-maafan. Semoga masuk bulan Ramadan tidak ada lagi hutang antara kita dengan makhluk Insya Allah. Sallallahu ala Muhammad Sallallahu صلى الله على وسلم صلى الله على محمد